Hukum memakai celana di atas mata kaki bagi seorang kaum seorang laki-laki. Kalau wanita dihimbau di bawah mata kaki. Masalah isbal memanjangkan baju yang dilarang sampai menutup mata kaki itu kisahnya bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum wanita. Hakikat hukumnya seperti apa sih? Kalau ada orang mengangkat celananya di atas mata kaki disepakati oleh para ulama pasti benar. Tapi yang menurunkan celananya di bawah mata kaki ketahilah. Apakah itu mutlak haram? Dalam hadis Nabi kan yang dikatakan musbil izarahu khuyala ada khuyala dengan penuh kesombongan. Kalau menua memanjangkan kakinya tidak karena kesombongan tidak dikatakan haram. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu dengar Nabi mengancam yang mengancam tentang orang yang memanjangkan sarungnya sampai bawah bawah mata kaki di neraka di neraka di neraka Sayyidina Abu Bakar kepikiran ya Rasulullah inna izari yastarhi illam uahidu illam ata'ahadu ya Rasulullah sarungku itu turun di bawah mata kaki kalau tidak aku pegangi terus gitu Nabi menjawab anta lasta mimman yasna'u lidhalik Agama oh, kalau Rasul engkau bukanlah orang yang melakukan seperti itu ini celah agar kita tidak mencah mencaci jadi kalau ada orang turun dari mata kaki, sebagian ulama tidak mengatakan haram, paling makruh saja. Karena waktu itu saya tidak Bakar turun dari bawah mata kakinya, Nabi tidak marah, tapi Nabi mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya dengan kesombongan begitu. Ya ini. Makanya jangan sampai menjadi orang yang ekstrim. Ekstrim ini, ekstrim itu kanan dan kiri sudah. Maunya kita tengah-tengah. Makanya tengah-tengah ngomong begini, kalau seandainya celanamu, celanamu di atas mata kaki, bukan sampai dekat lutut. Itu sudah gak seni, itu gak indah. Di atas mata kaki, jelas itu adalah benar. Maka jangan dicaci, jangan jangan diolok jika ada orang yang ingin menjadikan celananya di atas mata kaki. Itu bagus. Itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celananya di bawah mata kaki Sayyidina Abu Bakar. Melakukan yang demikian. Yang menjadi masalah adalah kutub ekstrim. Wah ini gara-gara celananya di bawah mata kaki langsung sholat. Oh sholatnya. No, no, no. Memang ada riwayat mengatakan tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita menemukan hadis, hadis, hadis dikumpulkan. Baru nanti bagaimana kata ulama. Ada lagi kutub ekstrim. Gara-gara memang ada orang yang menjalankan sunnah satu sisi. Tapi lidahnya tajam suka mencaci maki orang. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Dikit-dikit masuk neraka. Benar dia celahnya, celananya di atas mata kaki. Lah ini kita ini kadang-kadang itu mulut kita itu tidak kita jaga gara-gara sekelompok orang itu yang suka mencaci maki amaliyah kita sehingga kita mencaci sunnah Nabi lewat dia. Wah dasar celana cingkrang, lah, jenggot. Nggak boleh kita jenggot adalah sunnah Nabi. Ini berlebihan kita nggak boleh seperti itu. Ini gara-gara kita tidak senang dengan kelompok tersebut sudah di atas mimbar pun kita ngomong wah dasar jenggot jenggot 8 lembar saja piara, nah ini gak boleh kita ngomong begitu kalau ada orang menjaga jenggot yang inget Nabi dia sunnah, hakikat sunnah Nabi SAW kalau ada orang mengangkat celahnya di atas mata kaki iya benar dia sudahlah jangan caci maki kita itu sering dengan hawa nafsu sampai Nabi Muhammad dilabrak juga itu namanya kita harus akui mereka benar dalam hal ini. Kita ikuti yang benar akidahnya enggak. Mengatur barisan benar pakai celananya bener jenggotnya bener itu harus kita akui jangan sampai kita ini kadang-kadang hawa nafsu pernah kita mendengar semacam itu bahkan katanya ada orang menisbatkan katanya muridnya Buya ngomong begitu orang itu tujuh enggak murid kita tidak kita ajari begitu kalau ada murid kata ngomong gitu dicambuk itu katanya ada murid Buya ngomong bahasanya ngejek orang berjenggot tenggot tujuh lembar biar enggak kita tidak pernah ngajari begitu jenggot adalah hakikat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang yang tidak berjenggot, ketahuilah adalah masalah bab hilaf di antara ulama. Punya jenggot dikerok. Bagaimana hukumnya mengerok jenggot? Kebanyakan ulama mengatakan haram, sebagian ada yang mengatakan makruh. Kalau hal ini adalah masalah hilaf, sudahlah jangan terlalu kenceng-kenceng. Yang pasti adalah riba haram, zina haram, itu saja sudah. Tidak usah pusing-pusing. Jangan kita mudah menjadi orang yang mencaci maki orang lain. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab.